Pada pertemuan kita terakhir, kita sudah menjelaskan tentang ciri-ciri ulama akhirat. Kita sudah terangkan ulama itu ada dua jenis. Pertama ulama akhirat, yang kedua al ulama usu. Ulama akhirat itu adalah ulama-ulama yang lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Dunia menurut mereka begitu hina, begitu tak berharga. Satu-satu yang berharga hanyalah akhirat. Sehingga mereka lebih mementingkan kepentingan akhirat dengan ilmunya daripada kepentingan dunia. Ucapan yang mereka ungkapkan tidak bertolak belakang dengan perbuatannya. Adapun ulama-ulama su, ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama yang jahat, maka mereka itu menggunakan ilmunya untuk meraih keuntungan dunia. Oleh karena itulah maka Al-Imam Ibn Qudam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala Imam Najmuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Qudam Al-Maqdisi Dalam kitab Mukhtasar Hajil Qasidin Menjelaskan beberapa ciri ulama akhirat dan ulama-ulama su' Ulama akhirat inilah yang paling dibutuhkan oleh manusia Sehingga berkata Al-Hasan rahimahullahu taala laulal ulama la saran nasu kal bahaim seandainya tidak ada para ulama maka manusia akan menjadi seperti binatang yang kerjanya hanya hanya hanya untuk makan, minum, tidur dan syahwat tapi karena adanya para ulama yang menjelaskan kebenaran yang bersumber dari Quran dan Sunnah, maka manusia terbedakan dari binatang. Berkata Mu'ad bin Jabbal radhiyallahu an, "Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah wa talabahu ibadah wa mudarasatahu tasbih." والبحث عنده جهاد والبحث إن عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة Kata Mu'ad bin Jabal, pelajarilah oleh kalian ilmu karena mempelajarinya adalah bentuk rasa takut kepada Allah Azza Wajalla. Jalla. Mencarinya adalah ibadah. Mengulang-ulangnya adalah tasbih. Mencarinya adalah jihad. Mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya adalah sodakoh. Ilmu itu kawan ketika menyendiri dan sahabat ketika menyepi. Berkata Ka'ab rahimahullahu taala, "Auhallahu ila Musa alaihi salam an ta'lama ya Musa al-khaira wa 'allimhu lin-nas fa inni munawwirun li mu'allimil khair wa muta'allimihi quburahum hatta la yastawhishu bimakanihim." Allah telah memberikan wahyu kepada Musa yang isinya Belajarlah kebaikan engkau wahai Musa Lalu ajarkan kebaikan itu kepada manusia Karena sungguhnya aku akan menerangi kubur-kubur mereka Kubur-kubur orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan mempelajarinya Sehingga mereka tidak akan pernah kesepian dan kegelapan di alam kubur mereka. Da, jadi itulah ilmu yang dimiliki oleh ulama-ulama akhirat. Adapun sifat-sifat dari ulama-ulama akhirat disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi wa min sifati ulama al-akhirah ayyakunu munqabidina ala salatin muhtarizina min mukhalatatihim. Adapun sifat-sifat dari ulama-ulama akhirat adalah mereka itu menahan diri dari mendatangi sultan-sultan atau penguasa Memelihara diri untuk tidak bercampur bergaul dengan mereka Dengan para penguasa Kecuali hanya sebatas mendakwahi Adapun berinteraksi keseharian dalam urusan dunia mereka tidak. Karena apa? Karena itu fitnah terbesar bagi para ulama. Sehingga berkata Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu seorang sahabat Beliau menyatakan iyyakum wa mawaqifal fitan. Qila ma wa ma hiya? Qal abwabul umara yadkhulu ahadukum alal amir fayusaddiquhu bil kadhib wa yaqulu ma laysa fihi Hati-hati jauhi oleh kalian tempat-tempat fitnah Ditanya oleh orang-orang apa yang dimaksud dengan tempat-tempat fitnah itu Dia menjawab pintu-pintu rumah para umara, para penguasa Salah seorang di antara kalian akan masuk menemui Amir lalu membenarkan kebohongan Amir tersebut dan mengatakan perkataan-perkataan yang tidak selayaknya. Memuji orang yang sebenarnya bukan atau tidak layak untuk dipuji. Menyembunyikan semua aib dan kekurangan atau kesalahan hanya karena ingin apa? Ingin memperoleh bagian dari kekuasaan atau harta yang dimiliki oleh si Amir. Oleh karena itu Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu taala mengatakan idza ra'aitumul alim yaghshil umara fahdharu minhu inna fa innahu lassun kalau kalian melihat ada seorang alim bergaul rapat dengan umara maka hati-hati dari dia karena sungguhnya dia itu lasun. Lasun itu pencuri. Sehingga Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis mengatakan bahwa ini termasuk salah satu di antara jebakan iblis laknatullahi alaih. Berkata Imam Ibnul Jauzi, "Wa min talbisi iblis 'alal fuqaha مخالطتهم الأمراء والسلاطين ومداهنتهم والترك الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك وربما رخصوا لهم فيما لا رخصة لهم فيه لينالوا من دنياهم عرضا فيقعوا بذلك الفساد لثلاثة أوجه Di antara jebakan iblis, tipu daya iblis terhadap para fukoha kepada para ulama adalah campur baurnya para ulama dengan para penguasa. Lalu mereka menjilat dan tidak mengingkari kesalahan-kesalahan para penguasa padahal mereka mampu melakukannya. Kadang-kadang para ulama membolehkan bagi para umaro perkara-perkara yang sebenarnya haram menurut ajaran Islam. Untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan duniawi bagi mereka. Maka timbul kerusakan dari tiga sisi. Sisi pertama, merusak si amir itu sendiri. Merusak si penguasa itu sendiri dia merasa benar dengan seluruh tindakannya yang keliru hanya karena didukung oleh ulama ini. Dia berkata, "Laula anni ala sawabin la angkarahu la angkara alai al-faqih." Wa kaifa la akunu musiban wa huwa ya'kulu min mali? Si Amir akan berkata, seandainya aku tidak berada di atas kebenaran, pasti orang alim ini akan menegur aku. Bagaimana mungkin aku tidak benar padahal dia makan dari hartaku? Ini kerusakan yang pertama menimbulkan kerusakan pada diri si Amir. Kedua, kerusakan muncul pada orang awam dengan mengatakan la ba'sa bihadzal amir wala bimalihi wala biaf'alihi fa inna fulanan al-faqih la yabrahu indah. Jadi kata orang awam, oh Amir ini benar. Tidak apa-apa mendukungnya. Karena si fulan tuh orang alim juga, ustadz juga, orang berilmu ulama itu tidak mau meninggalkan Amir ini. Menunjukkan si Amir ini benar. Dan yang ketiga yang dirusak adalah diri si ulama itu sendiri. Dia rusak agamanya. Oleh karena itulah maka berkata ba'dus salaf oleh Imam Ibn Qudamah dikatakan seperti itu innaka la tusibu min dunyahum syai'an illa asabu min dinika afdalu min kalau kamu masuk menemui para sultan maka kamu tidaklah memperoleh sedikit dunia dari mereka kecuali mereka mengambil bagian dari agamamu lebih banyak daripada dunia yang kamu ambil dari mereka. Maknanya begitu seorang alim menerima pemberian dari amir atas dukungannya, maka penyimpangan agama yang diakibatkan oleh kesalahan amir, penyimpangan agama pada diri si alim akibat hal tersebut itu lebih banyak. Oleh karena itulah maka ulama-ulama akhirat menjaga jarak kecuali hanya dalam rangka untuk mendakwahinya, untuk menasihatinya, untuk meluruskan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruannya. Inilah sifat yang pertama. Kedua, Wa min sifati ulama'il akhirah alla yatasarra'u ilal fatwa wa alla yuftu illa bima yataqayyanahu sihatahu Di antara sifat-sifat ulama-ulama akhirat adalah tidak terburu-buru di dalam memberi fatwa dan tidak memberi fatwa kecuali yang diyakini kebenaran dari fatwanya. Kita sudah pernah menjelaskan salah satu di antara kesalahan para penuntut ilmu yaitu at-ta'ahul atau tasaddur qabla ta'ahul. At-tasaddur qabla ta'ahul maknanya adalah mengajar menjadi narasumber sebelum dia layak sebelum mencukupi ilmunya dan al-ifta bi ghairi ilm memberi fatwa tanpa ilmu oleh karena itulah maka Memberi fatwa tanpa ilmu berarti berbicara atas nama Allah tanpa ilmu dan ini dosa besar. Karena apa? Karena berfatwa itu memberikan tuntunan mengatasnamakan syariat, penjelasan mengatasnamakan syariat. Sedangkan syariat adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama akhirat tidak tergesa-gesa, tidak asbun, tidak asal bunyi. Apa yang diyakininya benar berdasarkan dukungan Quran Sunnah itu yang dia kemukakan. Tapi kalau tidak diyakini kebenarannya, maka dia tidak akan berani untuk menjawabnya. Dan tidak pernah ada rasa gengsi atau malu untuk menyatakan tidak tahu. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah diberi 40 pertanyaan oleh khalifah. Beliau hanya mampu menjawab 4 sisanya beliau menyatakan tanyakan kepada orang lain. Imam As-Sude pernah ditanya oleh orang-orang. Dia menjawab, La adri, aku tidak tahu. Kemudian murid-muridnya mengatakan inna nastahi min nastahi bika. Oh, kami malu tuh. Malu denganmu. Kenapa? Karena ada pertanyaan dia menjawab tidak tahu jawabannya. Padahal dia disebut karena a'laman nas. Orang yang paling berilmu pada zaman itu. Tapi dijawab tidak tahu. Kata muridnya malu dong. Apa jawaban Imam As-Sudi? Walakinnal malaikata la tastahi hina maqalat la ilma lana illa ma'allam illa la ilma subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Para malaikat kok enggak malu ketika menyatakan la ilma lana. Kami tidak tahu illa ma tanah kecuali apa-apa yang Engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Kenapa harus malu? Oleh karena itulah maka ya Abdullah bin Mas'ud menyatakan la adri nisful ilm. Perkataan la adri, la a'lam, la arif, aku tidak tahu itu setengah dari ilmu. Oleh karena itu para sahabat dahulu kalau ada orang yang bertanya tentang suatu masalah agama, mereka tidak langsung menjawab tapi disuruhlah orang itu bertanya kepada sahabat lain yang dianggapnya lebih tahu. Ditanya ke sahabat lain, dioffer lagi ke sahabat lain, terus dan mereka semuanya berharap agar ada orang lain di kalangan para sahabat yang menjawab pertanyaan itu. Berkata Abdurrahman bin Abi Laila rahimahullahu taala, dia seorang tabi'in Abdurrahman bin Abi Laila ini seorang tabi'in. Tabi'in itu orang yang hidup sejaman dengan para sahabat dan tidak bertemu dengan Nabi saw. Nabi sudah meninggal, mereka baru lahir itu tabi'in. Belajar Islamnya kepada para sahabat. Nah, Abdurrahman bin Abi Laila seorang tabi'in mengatakan adraktu fi hadal masjidi mi'atan wa ishrina من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدعون العلم اليوم يقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت لأمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه lajama ahla badrin ishtarahum Kata Abdurrahman bin Abi Layla aku bertemu di masjid ini dengan 120 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud di masjid ini itu Masjid Nabawi di Madinah. Ketika Abdurrahman bin Abi Layla hidup, ada 120 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup di sana. Kata dia aku bertemu dengan 120 orang sahabat Rasul SAW. Maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang ditanya tentang satu hadis atau satu fatwa kecuali mereka semuanya berharap sahabat lainlah yang menjawab pertanyaan itu. Tuh tanya ke si anu, tuh tanya ke si anu, tuh tanya ke si anu. Begitu dan begitu terus. Sampai kembali ke orang yang pertama. Adapun pada hari sekarang orang-orang yang mengklaim memiliki ilmu lebih mendahulukan jawaban pribadinya tentang masalah itu yang seandainya masalah tersebut dahulu diajukan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an pastilah Umar akan mengumpulkan para pahlawan Badar lalu bermusyawarah dengan mereka untuk menjawab pertanyaan itu. Nah sekarang ini banyak orang yang asbun di dalam memberikan penjelasan Tanpa ilmu yang memadai Tanpa ayat, tanpa hadis, asal-asal pinter pidato Pinter retorika, pinter menarik perhatian masa di podium Tidak ada pertanyaan yang tidak terjawab Jawabannya asbun. Jawabannya kadang atau seringkali tidak nyambung. Jawabannya sekedar untuk membuat orang melongo. Tak pernah bisa membedakan apakah itu ayat, hadis, atau hadisnya sahih, daif, atau maudhu, atau hanya sekedar peribahasa dalam bahasa Arab. Dia nggak tahu dan tidak menjelaskannya ke umat karena ketidaktahuannya. Padahal banyak peribahasa-peribahasa dalam bahasa Arab Lalu karena masyurnya dianggap hadis, Padahal bukan Seperti contohnya umpamanya Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad Carilah ilmu sejak mulai di dalam buayan sampai masuk liang lahat Itu bukanlah hadis. Itu hanya peribahasa dalam bahasa Arab cuma lalu dianggap sebagai hadis. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berbuatlah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu itu akan hidup selama-lamanya. Tapi berbuatlah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Ini juga bukan hadis. Isinya memang bagus. Tapi tidak boleh kita katakan itu hadis. Karena mengatakan itu hadis berarti berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah yang kata al-Imam uh, salah seorang ulama dalam kitab Al-I'tisam beliau menyatakan bahwa berfatwa tanpa ilmu itu termasuk salah satu di antara penyebab lahirnya kebidahan. Kata beliau, di antara penyebab timbulnya khilaf bainal ulama, ada eh, bainan nas atau ikhtilaf uh, yang melahirkan banyak kebinahan adalah annahu yu'taqada annahu min ahli al-ilm wal-ijtihad wa lam yablugh tilka ad-darajah wa ra'a ra'yahu ra'yan wa khilafahu khilafan ada orang yang meyakini, meyakini dirinya ahli ilmu dan ahli ijtihad padahal ilmunya belum sampai ke dalam taraf itu lalu dia menganggap Pendapatnya termasuk salah seorang di antara pendapat para ulama. Dan ikhtilaf dia dengan para ulama dianggap sebagai ikhtilaf antar para ulama. Orang seperti ini harus diingatkan dengan sabda Nabi Muhammad saw dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari Kitabul Fitan bahwa Nabi SAW menyatakan Inna allaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yakbiduhu biqadbil ulama hatta lam yabqa alim wattakhadha nasu ru'asa juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm fadallu adall kata Nabi SAW beliau menyatakan bahawa Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu itu dengan cara mencabut begitu saja dari kepala para ulama. Akan tetapi dia mencabut ilmu ini dengan mewafatkan para ulama. Sehingga tidak ada lagi seorang ulama pun yang tersisa. Lalu manusia mengangkat orang-orang bodoh sebagai tokoh mereka, panutan mereka, pemimpin mereka. Lalu mereka ditanya, lalu mereka menjawab tanpa ilmu, maka mereka sesat dan juga menyesatkan. Nah inilah yang banyak terjadi Memberi fatwa tanpa ilmu Memberi penjelasan tanpa ilmu yang memadai untuk itu. Dan ini akan dijauhi oleh para ulama-ulama akhirat. Karena apa? Karena memberi fatwa berarti memberi penjelasan mengatasnamakan syariat, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala dan itu bisa fatal akibatnya, bisa berbahaya. Walhasil salah satu di antara sifat para ulama akhirat adalah mereka tidak bersegera, tidak terburu-buru untuk memberi fatwa dan tidak memberi fatwa kecuali dalam perkara-perkara yang mereka yakini kebenarannya. Inilah yang kedua. Ketiga, Berkata Imam Ibn Qudamah wa min sifatihim ayyakuna aktsaru bahthihim fi ilmi al a'mal amma yufsiduha wa yuqdirul quluba wa yuhijul wasawis fa inna al a'mal qaribah wa sahlah wa innamat ta'am fi tasfiyatiha di antara sifat-sifat ulama-ulama akhirat adalah dia akan lebih banyak membahas ilmu-ilmu yang bisa merusak amal dan mengotori hati untuk dijauhi. Karena apa? Karena amal-amal baik itu mudah untuk dibahas dan lebih mudah untuk diamalkan. Adapun yang paling sulit adalah membersihkan amal dari amal-amal buruk. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang mengotorinya. Berkata al Ibnu Ibn Qudamah wa Asluddin At-Tawaqi minasyar wala yasihu ayyatawaqqa pokok agama ini adalah menjaga diri dari keburukan menjaga diri dari syirik kenapa kita belajar tauhid agar kita terjeru, tidak terjerumus ke dalam syirik mempelajari kekufuran kenapa kita mempelajari iman agar tidak terjerumus ke dalam kufur Kenapa kita mempelajari sunnah agar tidak terjerumus ke dalam bid'ah dan seterusnya. Pokok agama ini adalah menjaga diri dari keburukan. Dan tidak akan benar agama kita selama kita tidak mengenal keburukan tersebut. Oleh karena itulah maka berkata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengutip ucapan seorang penyair yang menyatakan araftu syarr la li syarr lakin li tauqih Aku mengenal keburukan bukan untuk diamalkan tapi untuk menjaga diri dari keburukan itu. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebuah hadis yang diterima dari Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an dia mengatakan kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafatan ayudrikani. Dulu manusia orang-orang sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Sedangkan aku lebih sering bertanya kepada beliau tentang keburukan karena takut terjerumus ke dalam keburukan itu. Oleh karena itulah maka membahas keburukan, membahas syirik beserta penyebab-penyebabnya dan jenis-jenisnya membahas tentang kekufuran jenis-jenisnya dan penyebabnya, membahas kebidahan, membahas kemaksiatan. Itu perlu untuk apa? Untuk dijauhi, untuk dibersihkan diri kita dari hal itu. Karena membersihkan itu jauh lebih sulit dibanding mengamalkan amalan kebaikan. Berdasarkan hal itulah maka tidak heran apabila para ulama dalam kitab-kitab mereka banyak menjelaskan jenis-jenis syirik, jenis-jenis kufur, jenis-jenis kebidaan, jenis-jenis kemaksiatan, jenis-jenis penyimpangan hal-hal yang Allah haramkan untuk apa? Untuk dijauhi. Untuk kita menyelamatkan diri dari hal-hal tersebut. Adapun orang yang tidak mengenal keburukan dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam keburukan itu tanpa dia sadari. Lebih parahnya ketika dia bergelimang dalam keburukan, dia merasa itu kebaikan. Seperti betapa banyaknya orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, tapi dia anggap itu merupakan perbuatan ibadah. Minta-minta ke kuburan, minta-minta kepada orang yang sudah mati, hanya karena orang yang sudah mati itu dianggap orang soleh, wali Allah, lalu minta-minta. Dia menganggap itu ibadah. Betapa banyaknya orang yang melakukan penyimpangan kebid'ahan, tapi itu dia merasa ibadah, merasa sunnah. Karena apa? Karena tidak mengenal keburukan. Siapa yang tidak mengenal perbuatan syirik, dia akan terjerumus ke dalamnya akan mengap enteng kepada perbuatan syirik lalu terjerumus. Siapa orang yang tidak mengenal kekufuran, dia akan mengap enteng terhadap kekufuran lalu terjerumus. Lebih parahnya lagi setelah terjerumus merasa benar di atas perbuatannya tersebut. Siapa yang tidak mengenal kebid'ahan, dia akan mengap enteng terhadap kebid'ahan lalu terjerumus lalu merasa benar di atas kebid'ahannya. Coba sebagai ilustrasi ya sebagai contoh gitu anak-anak di lapangan main bola. Di pinggir lapangan itu ada alang-alang, ada rerumputan. Barala kata orang Sunda Sundamanya. Di Nubala itu teh aya orayan tah. Di alang-alang tadi, di rerumputan tadi ada ular. Ular kobra berbisa. Dan itu berbahaya, itu racun. Itu membahayakan nyawa manusia. Coba Orang yang tahu di sana ada ular dengan orang yang tidak tahu di sana ada ular sama nggak sikapnya? Nggak sama. Orang yang tahu bahwa di di alang-alang itu ada ular, jangankan masuk ke alang-alang, mendekatinya aja nggak berani. Karena tahu di sana ada ular. Belum etabal di teh ditalapung terus kanubala teh tadi ta. Itu bola ditendang sampai keluar lapangan dan Lalu lari ke balak ke ke ke alang-alang tadi. Anak yang tahu di sana ada ular berani ngambil nggak? Nggak berani. Tuh ambil, nggak mau ah. Ayo ambil nggak mau. Tapi orang yang tidak tahu mau Gajeleng gajeleng we. Loncat dia ke alang-alang itu untuk apa? untuk mengambil bola. Tanpa dia ketahui ular itu ada di sana terinjak buntutnya, gewawak kue digegel. Itu bahayanya. Inilah perbedaan antara orang yang tahu terhadap sebuah bahaya dengan yang tidak tahu. Coba para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan di rumah kita ada colokan listrik ya. Berani enggak kita memasukkan jari kita ke colokan listrik itu? Enggak berani. Kenapa enggak berani? Karena tahu colokan listrik itu berbahaya kalau dicolok sama curuk Bisa ngurunyud, nyetrum, gosong kita bisa mati. Makanya enggak berani kita memasukkan. Kadang-kadang kita masukkan setrika Charger itu hati-hati banget jangan sampai tangan kita basah umpamanya bisa ngurunyut data. Karena tahu listrik itu berbahaya, bisa mati kita kalau kesetrum, kita nggak berani memasukkan tangan kita ke colokan itu. Coba ada anak kecil gitu ya, lagi lelengkah halu. Dia belum sekolah. Gak tahu listrik itu apa. Itu ayah bolong dua, lucu, menarik perhatian dia disamper. Kan dicolokan itu tetah. Kenapa dia gak takut? Kenapa dia berani? Karena gak tahu bahwa listrik itu berbahaya. Karena setrum itu berbahaya. Dia gak tahu. Makanya dicolokan udah eh, menarik perhatian teh yang lain merata tembok kayak dua bolong tah gitu kan penasaran dia dicolokan kunyunyud dua oleh karena itulah orang yang tidak tahu keburukan dia akan menganggap enteng kepada keburukan itu akhirnya terjerumus ke dalam keburukan itu tanpa dia sadari yang lebih parah lagi setelah terjerumus ke dalam keburukan Dia merasa tetap berada di atas kebenaran Oleh karena itu salah satu di antara sifat ulama-ulama akhirat dia lebih banyak membahas perkara-perkara yang bisa merusak amal Yang bisa mengotori hati Untuk menghindarkan diri dari amalan yang merusak tersebut Untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang bisa mengotori hati tersebut Itulah yang ketiga Itulah yang ketiga yang keempat, wa min sifatihim al-bahthu an asraril a'mali syar'iyyah wal mulahadhatu lihikamiha fa in ajiza 'anil ittila 'alal illah kafahu taslim lisyar'i Di antara sifat-sifat ulama akhirat adalah mereka lebih banyak membahas rahasia-rahasia amal yang disyariatkan selalu memperhatikan hikmah yang terkandung di balik itu. Kalau mereka tidak mampu untuk menelah hal itu, untuk menelah sebabnya dan hikmahnya, maka cukuplah mereka taslim terhadap syariat. Taslim itu artinya menerima apa adanya seperti yang dijelaskan oleh syariat. Ini diantara sifat ulama-ulama akhirat. Sebagai contoh, amal yang disyariatkan adalah solat umpamanya. Apa sih rahasianya? Apa hikmah dibalik solat tersebut? Diulik, ditalungtik, disidik-sidik. Akhirnya dia mengetahui rahasia yang terkandung di balik sholat dan hikmah yang besar, yang agung, yang ada di dalamnya. Di antaranya bahwa salat itu merupakan silah bainahu wa baina rabbih. Penghubung antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Salat itu merupakan curhatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Salat itu merupakan media dialog antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Salat itu merupakan wujud penghambaan diri yang paling sempurna yang bisa dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Jalla. Coba lihat umpamanya ketika Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya menyatakan, "Idza qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin" Idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin, qala Allahu 'azza wa jalla, "Hamidani 'abdi." Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim qala asna alayya 'amdi. Wa idza qala al-'abdu Malik yawmiddin qala majjada majjadani 'abdi. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina wa li masalah. Jadi kata Nabi SAW bila seorang hamba berkata Alhamdulillahirrabbilalamin Dalam sholatnya Allah menjawab, hambaku telah memuji aku. Bila hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, dia menjawab, hambaku telah menyanjung aku. Bila si hamba menyatakan Malik Yaumidin Allah menjawab hambaku telah memuliakan aku. Bila hambaku hamba menyatakan iya karena na'budu wa iyyaka Sain Allah menjawab ini dibagi dua. Setengah untukku, setengah untuk hambaku. Dan bagi hambaku akan perlu apa yang dia minta. Ketika hamba mengatakan ihdina syiratal mustaqim, ini sepenuhnya untuk hambaku dan untuk hambaku akan diberikan apa yang dia minta. Jadi ada dialog. Makanya salat merupakan media yang bisa menghubungkan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk dialognya itu. Salat juga merupakan bentuk penghambaan diri yang paling sempurna kepada Allah Azza wa Ada ruku, ada sujud. Ketika ruku merendahkan kita, menghinakan diri kita di hadapan Allah dan ketika menghinakan diri di hadapan Allah, yang kita bacalah mengagungkan Allah Subhanahu rabbiyal azim. Maha suci Allah, Rabbku yang maha agung. Ketika kita umpamanya Sujud-sujud itu merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ketika posisi merendahkan diri, kita menyebut Allah, memuji Allah dengan menyebutnya Allah yang maha tinggi. Karena kita rendah. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, Rabbku yang maha tinggi. Gitu dan begitu terus. Nah akhirnya apa? Akhirnya sholatnya berkualitas. Sholatnya khusyuk. Salatnya menghasilkan sesuatu. Lahirlah hikmah di balik salat. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya salat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Makanya seluruh ibadahnya jadi berkualitas. Itulah ulama akhirat. Adapun orang yang tidak memperhatikan rahasia dari semua amal yang disyariatkan, tidak mencari hikmah di balik semuanya itu. Ah, cuek. Salatnya asal-asalan, saumnya asal-asalan. Semua ibadah yang dilakukannya asal-asalan tidak berkualitas. Makanya perbedaannya akan lampak secara jelas antara mereka antara para ulama dengan orang-orang yang awam, antara ulama akhirat dengan ulama-ulama su. Inilah sifat yang berikutnya. Sikap yang terakhir yang kita bahas pada pagi hari ini wa min sifatihim. Wa min sifatihim ittiba'u sahabati wa khiyarit tabi'in wa tawaqqa kulli muhdatsin. Di antara sifat mereka kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, mereka selalu mengikuti para sahabat para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan memelihara diri dari segala amalan yang baru-baru. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Al-iqtisadu fi sunnah khairun minal istihadi fil bid'ah. Sederhana di dalam melaksanakan sunnah Jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melaksanakan bid'ah. Bid'ah yang dilakukan secara sungguh-sungguh itu buruk. Sunnah yang dilakukan secara simpel, sederhana itu jauh lebih baik. Itu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Imam Al-Auza'i rahimahullah, Imam Al-Auza'i seorang ulama tabi'in. Isbir nafsaka ala sunnah Waqif haithu waqafal qawm Waqul bima qalu Waqufa amma kufu anhu Wasluk sabilaka salafis, salafika salih Fa innahu yasiuka ma wasi'ahum Sabarkan dirimu di atas sunnah Ini dari dulu sudah ditekankan sabar dalam melaksanakan sunnah Menunjukkan apa? Itu mengisyaratkan sabar di atas sunnah eh, eh, apa melaksanakan sunnah itu pasti menimbulkan tantangan loh. Ujiannya berat. Kalau nggak sabar nggak bisa. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Dan bersikaplah seperti bersikapnya para sahabat dalam mengamalkan Islam ini dan katakan olehmu apa yang dikatakan oleh para sahabat maknanya berpemahaman dan berkeyakinanlah seperti pemahaman dan keyakinan para sahabat. Tahan diri kalian dari apa-apa yang para sahabat menahan diri dari hal itu. Menahan diri dari hal apa? Contoh tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Para sahabat tidak ada yang bertanya tentang kaifiat sifat Allah. Ketika Nabi SAW menyatakan, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam. Kemudian Allah menyatakan siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Siapa yang meminta padaku pada saatnya akan aku berikan permintaannya. Para sahabat mendengar. Tapi para sahabat tak ada satupun yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana turunnya Allah dari aras ke langit dunia?" Enggak ada satupun. Mereka menahan diri dari hal itu. Ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal Arshistawa, Allah beristiwa eh, di atas aras. Istiwa itu tegak. Tak ada satupun sahabat yang bertanya, "Bagaimana istiwanya Allah di atas aras itu ya Rasulullah?" Mereka tidak bertanya tentang kaifiyah, tentang cara istiwa, cara tegaknya Allah. Enggak. Mereka menahan diri dari hal itu. Ketika Allah menyatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Enggak ada seorang pun sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, bagaimana sih tangan Allah itu? Apakah seperti tangan kita?" Mereka menahan diri dari hal itu. Ketika Allah menyatakan fadribuhu bi ba'diha Hai Musa pukulkan sebagian dari daging sapi itu ke kuburan tersebut. Itu kan di zaman Nabi Musa dalam surah Al-Baqarah kenapa disebut Al-Baqarah yang artinya sapi betina? Karena ada kisah tentang sapi betina. Seseorang di kalangan Bani Israel yang kaya terbunuh. Anaknya cuma satu-satunya. Nangis. Siapa yang membunuh ayahnya ini? Orang-orang gak ada yang tahu. Lalu Bani Israel berbondong-bondong datang kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam minta tolong agar berdoa kepada Allah. Lalu berdoa kata Allah, coba sembelih sapi betina. Ah, banyak kan pertanyaan sapi betina yang kayak gimana, warnanya gimana, sifatnya gimana. Resek gitulah ya. Tapi akhirnya dilaksanakan juga setelah dilaksanakan sembelih sapi betina itu lalu pukulkan sebagian dari dagingnya ke kuburan orang yang mati tadi. Lalu setelah dipukulkan keluar mayatnya lalu menunjuk siapa pembunuhnya dan ternyata anaknya sendiri agar cepat dapat warisan. Para sahabat tak ada seorang pun yang bertanya, "Ya Rasulullah, daging yang dipukulkan ke kuburan itu bagian apanya pahanya apa hulunya gitu ya atau atinya atau apanya atau kadutna gitu ya nggak ada satupun mereka menahan diri dari hal itu Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ini ja'ilun fil ardi khalifah kami akan menjadikan khalifah di muka bumi yaitu Adam. Nggak ada seorang pun sahabat yang bertanya, ya Rasulullah sebelum Adam ada manusia nggak? Mereka menahan diri dari hal itu. Mereka menahan diri dari hal itu karena iman dan ilmu mereka. Mereka tahu bahwa mengetahui perkara-perkara yang Allah samarkan tidak akan menambah iman. Dan tidak mengetahui hal itu adalah tidak akan mengurangi iman. Maka tahan diri kita dari hal itu. Wa kufa amma kufu'an. Tahan diri kalian dari apa-apa yang mereka menahan diri dari hal itu wasluk subula eh, wasluk sabila salafika soleh dan telusuri jalan salafus soleh yang mendahului kalian. Ikuti jalan hidup salafus soleh karena itu akan mencukupkan kamu apa-apa yang telah mencukupkan mereka. Mereka para sahabat telah cukup dengan hal itu, maka kalau kita mengikuti mereka kita pun akan tercukupi dalam segala hal. Berkata Ibnu Asbat Kana abi qadariyan wa akhwali rawafid Fa'anqadhani Allahu bisufyan Dulu bapak saya seorang qadari dan paman-paman saya seorang rafidhi Qadari itu penganut faham qadariyah Qadariyah itu orang yang mengingkari takdir Allah tidak mentakdirkan apapun. Apa yang akan terjadi besok, gimana kita sekarang. Itu Qadariyah. Adapun Rawafid Syiah. Kata Ibnu Asbat, dulu bapak saya seorang Qadari. Dan paman-paman saya seorang eh, orang-orang yang Rawafid. Penganut faham Syiah. Fa'anqadani Allahu bisufyan Lalu Allah menyelamatkan aku melalui Imam Sufyan Sufyan Athauri rahimahullah Dengan cara apa? Dengan cara Mengikuti pengajian-pengajian Sufyan Yang menjelaskan kekeliruan Qadariyah dan Syiah Berkata Al-Hasan La yakbalullahu li sahibi bid'atin sawman wala salatan wala hajjan wala umratan hatta yadda'aha. Allah tidak akan menerima pelaku kebidahan baik saumnya, salatnya, hajinya, umrohnya sampai mereka meninggalkan kebidahannya. Ini ucapan Al-Hasan. Ada hadis yang senada dengan itu tapi pernah kita bahas. Hadis itu dhaif sanadnya. Tapi ada perkataan Al-Hasan yang menyatakan seperti itu. Berkata Al-Junaid rahimahullah, kata Imam Al-Junaid, "At-turuqu kulluha masdudah illa 'alal muqtafina athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muttabi'ina sunnatahu wa tariqatahu fa inna turuqal khairat kullaha maftuhatun alaihi." Kama qala ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam eh, fi Rasulillah uswatun hasanah. Kata Al-Junaid, seluruh jalan-jalan kehidupan tertutup kecuali orang-orang yang mengikuti jejak-jejak langkah Rasulullah sallallahu orang-orang yang mengikuti sunnahnya, sunnahnya dan jalan hidupnya karena jalan-jalan kebaikan seluruhnya terbuka bagi orang-orang yang mengikuti jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh telah ada bagi kalian contoh yang baik dalam pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam Nah para pendengar radio Roja yang Allah muliakan Itulah beberapa sifat ulama akhirat Dan penjelasan barusan Menutup kajian kita pada pagi hari ini Cukup sampai di sini dan kita masih punya waktu yang cukup luang untuk bertanya jawab Dipersilakan bagi para pendengar untuk mengajukan pertanyaan baik lewat SMS ataupun lewat telepon yang nomornya tadi sudah di kemukakan dan nanti juga mungkin akan dikulang kembali oleh Akhi Muzain dan untuk pengaturan uh, jawab ini saya persilakan kepada Akhi Muzain untuk memandunya Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam <clears throat> Iya, syukron Ustaz uh, atas materi yang telah diberikan yang insyaallah uh, sangat bermanfaat buat kami semua sebagai para pendengar dan juga mustami dari materi yang telah Ustaz sampaikan tadi. Kepada para pendengar Radio Raja Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami persilahkan untuk bisa mengajukan pertanyaan kepada Ustaz Abu Haidar bisa melalui telepon langsung di nomor 0228686267 sekali lagi di nomor 0228686267 atau bisa mengirimkan SMS di nomor 08112271476 Kami tunggu pertanyaan lewat SMS maupun juga lewat uh, telepon langsung. Uh, kita pertama dari pengirim SMS dulu Ustaz. Dari Abu Fadl di Cimahi. Assalamualaikum. Bolehkah seorang akhwat melihat ustadz yang menyampaikan kajian baik di TV Roja maupun CD takutnya akan menimbulkan fitnah? Syukran Ustaz. Afan Ustaz, ada penelpon dulu. Iya, silakan, silakan telepon dulu atuh. Agak Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hapunten radiana Ibu. Oh iya, mohon mohon Bu Ana juga nih. Halo. Iya, silakan ya. Bu. Uh, saya Bu Dede dari iya, Bebakan Tarogong. Iya, Mangga Bu Dede. Uh -uh, mau tanya Pak Ustadz, kalau uh, wak batas waktunya sholat isya itu apakah betul uh, sama dengan batas waktunya mulai zuhur gitu? Itu aja. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu Dedeh di Babakan Tarogong bertanya tentang batas sholat isya. Iya, batas sholat isya menurut pendapat yang lebih kuat adalah tengah malam, Bu. Bukan uh, Wah, oh, kalau zuhur atau ngelewat sholat subuh. Mungkin maksudnya sholat subuh mungkin, Bu ya. Bukan berbatasan dengan sholat subuh, bukan. Sehingga tidak boleh menjamak sholat isya dengan tahajud pada jam 2, jam 3 gitu ya. gak boleh sama sekali. Pertama gak boleh nyate karena dia melakukan pelanggaran e, berupa tidur sebelum isya dan itu dibenci oleh rasulullah SAW dan dilarang. Nabi SAW melarang sholat e, apa tidur sebelum sholat isya itu kesalahan pertama dan salat eh, ke kesalahan yang kedua yang lebih fatal adalah melakukan salat isya di luar waktunya setelah setelah habis waktunya. Oleh karena itu, pendapat yang benar tentang batas waktu salat isya adalah tengah malam. Sehingga tidak boleh kita melewati tengah malam untuk melakukan salat isya. Begitu Ibu Dedeh di Babakan Tarogong barakallahu fiik wallahu alam bisawab. Fadal. Iya, langsung aja Ustaz menjawab pertanyaan SMS tadi. Oh iya, uh, Abu Fadl ah, di Cimahi. Cimahi bertanya apakah boleh nggak seorang akhwat menatap uh, ustadznya yang sedang berceramah baik langsung ataupun uh, melalui TV ataupun CD, CD dan sejenisnya. Taib. Eh, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyuruh orang mukmin dan mukminat untuk menundukkan pandangan. Karena ini pertanyaan tentang akhwat ya, coba lihat An-Nur ayat 31 menyatakan, "Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna." Katakan kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Menundukkan pandangan dari apa? Tentu saja dari lawan jenis. Dari laki-laki. Siapapun laki-laki itu selama dia bukan mahramnya. Kecuali kalau kepada suaminya silakan tatap yang puas sampai sapuas-puas lah mah enggak tong ngicip-ngicip. <laughs> Kacarogena nyalira amanya. Tapi kepada laki-laki lain jangan. Dan ini menunjukkan seorang wanita sangat-sangat-sangat mungkin terfitnah oleh laki-laki. Ya. Walaupun laki-laki itu tidak tampan umpamanya ya, gopet lah. <coughs> umpamanya hidungnya pesek, ya, bibirnya jeding, pipinya kembu, nah, tarang na nong-nong, kemudian matanya bolotot gitu ya, kemudian giginya karehol. Tapi kalau umpamanya dia sudah simpati dengan salah satu yang ada dalam diri laki-laki itu bisa suka. Walaupun umpamanya butut tapi bager lembut umpamanya. Pikara sepen kayung yun itu bisa suka. Nah kalau sudah ada rasa suka sudah tidak objektif lagi. Subjektivitasnya yang pengaruhi. Akhirnya walaupun butut eh tetap aja kelihatan ganteng, kasep, pikara sepen gitu ya. Nah oleh karena itulah maka Allah menyuruh para wanita untuk menundukkan pandangan untuk menundukkan pandangan dari laki-laki Nah sekarang bagaimana kalau ngaji? Ya sama lagi ngaji juga. Apalagi ngaji itu ya. Ustad yang menyampaikannya itu umpamanya dianggap menyenangkan dan bagus umpamanya. Itu seneng Wah udah kalau seneng itu bukan hanya seneng kepada materinya, ceramahnya. Tapi juga nanti ke orangnya. Ditatap, di di ditetep, ditelak-telak, ditilik, disidik-sidik gitu ya. Sampai akhirnya tahu bagaimana hidungnya, bagaimana giginya, bagaimana matanya, bagaimana bibirnya tahu. Dan itu bisa menimbulkan fitnah. Oleh karena itu wajib para wanita itu menundukkan pandangan. e, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Radio Roja sering mendengarkan Radio Roja dan banyak e, apa namanya protes dari ikhwan. Saya dengan Ustadz Badrus Salam, dengan Ustadz Abu Qatada pernah Uh, tablik akbar bertiga uh, diskusi tentang uh, solusi problem, problematika umat di Radio Roja Cilengsi sana di Masjid Al Barka. Ibu-ibu banyak di atas, bapak-bapak penuh di bawah. Ibu-ibu memasang layar di atas. Jadi uh, ada gambar para ustadznya. Itu langsung masuk SMS ke HP saya dari seorang ikhwan Ustadz saya usul agar layar Ustadz di ibu-ibu diturunkan karena banyak akhwat termasuk ibu-ibu termasuk istri saya kata dia yang tertarik dengan ketampanan Ustad-ustadnya gitu ya saya tidak gear bahwa yang dimaksud ustaz di sana saya enggak karena ada dua ustaz lain yang lebih muda dan lebih tampan dari saya kah saat itu. Ustaz Badru sama Ustaz Abu Qatadah gitu. Tolong turunkan sekarang juga istri saya terfitnah tuh dengan ketampanan ustaz, katanya begitu. Maksudnya ustaz yang lain mungkin bukan oleh saya. Nah itu ada yang seperti itu Dan saya juga berkali-kali Kalau umpamanya saya sedang tidak ada kegiatan Saya setelah Radio Roja ada tuh SMS begitu ke ustad-ustad lain, tolong itu saya usulkan agar diturunkan. Ya. Karena apa? Betul-betul bisa menimbulkan fitnah. Walhasil para akhwat le, e, camkan apa yang Allah nyatakan Kullil mu'minat yagdudna min absarihinna katakan kepada wanita-wanita mu'minat agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka wallahu alam bisawab ya silakan lagi iya Uh, dari ada penelpon Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Wah, ketutup nih. Halo, para penelpon tadi udah masuk. Silakan bicara. Assalamualaikum. Iya. Kita bacakan pertanyaan SMS dulu Ustaz dari Oki Kurnia Alam di Cimahi. Bagaimana caranya menghormati ulama-ulama ahli bid'ah yang merupakan orang tua-orang tua kita yang memang perlu dihormati? Ya, pertama tidak semua orang yang melakukan kebid'ahan mereka layak disebut ahli bid'ah, tidak. Sebagaimana tidak semua orang yang melakukan perbuatan syirik Langsung difonis dengan orang musyrik Tidak boleh Atau melakukan perbuatan kufur langsung dikafirkan Melakukan keperbuatan bid'ah langsung disebut ahli bid'ah Tidak boleh Karena apa? Karena sangat mungkin mereka melakukan itu karena kebodohan Karena ketidaktahuan Setelah diberitahu mereka tobat dan meninggalkan kebidahannya Itu yang pertama Kedua, sebagai uh, orang muslim apalagi orang tua, mereka memiliki dua hak. Hak pertama hak sebagai seorang muslim, hak kedua sebagai orang tua kita. Yang lebih tua, lebih sepuh, bahkan lebih banyak uh, atau sangat banyak jasanya kepada kita. Kalau dia umpah ayah dan ibu, ya minimal melahir, mengandung, melahirkan, mengurus kita, menyusui kita itu sebuah uh, jasa yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Sehingga wajib tetap kita berbuat baik kepada mereka. Oleh karena itu, wajib kita menghormati mereka dengan cara pertama mentaati semua perintah orang tua dalam hal-hal yang baik. Dalam perkara-perkara dunia taati, disuruh ke warung, disuruh ngepel, disuruh ini, disuruh itu taati. Dalam perkara agama yang baik taati. Eh cepat tuh ke masjid. Ah ke masjid kita. Ayo ngaji dong baca Quran jangan main internet dulu. Wajib kita taati. Kecuali kalau orang tua menyuruh kepada kebidahan. Tuh kamu ayo ke kuburan tuh minta-minta ke kakekmu agar jodoh kamu mudah. Ah itu nggak boleh dilaksanakan. Ziarah kuburnya bagus disyariatkan, tapi minta-minta ke penghuni kubur itu yang terlarang. Oleh karena itu Sunnah tidak anti ziarah kubur. Ziarah kubur disyariatkan. Kata Nabi SAW, "Kuntu qad nahitukum an ziaratul kubur fazuruha Fainnaha tudhakirukumul maut." Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang ayo ziarah-ziarah karena ziarah itu mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi ziarah kubur disyariatkan. Lalu kenapa itu kayak anti bukan anti ziarahnya tapi anti kepada perbuatan musyrik yang dilakukan saat ziarah kubur. Minta-minta ke kuburan gitu ya. Minta-minta kepada orang yang sudah dikubur itu yang terlarang. Oleh karena itu tetap orang tua walaupun banyak melakukan perbuatan yang bid'ah pertama jangan kita tuduh atau vonis sebagai ahli bid'ah jangan. Mungkin mereka nggak tahu. Kedua, tetap hormati dengan cara mentaati semua perintah-perintah yang baik. Dan tetap kita berlemah lembut kepada mereka. Tetap kita ini menempatkan mereka di atas kita. Dalam hal usia dan pengalaman. Kita sopan, kita santun kalau umpamanya kita e, berlalu di hadapannya kita permisi punten tapi nggak perlu dongkok gitu ya. Kalau umpamanya kita e, bertemu kita bersalaman kepada orang tua. Boleh mencium tangan orang tua sebagai rasa hormat kita kepada dia, gitu ya. Enggak apa-apa. Itu cara-cara yang bisa kita lakukan. Jadi kebidahan yang mereka lakukan tidak menjadi penyebab kita boleh tidak menghormati mereka. Enggak, tetap wajib menghormati mereka, menghargai mereka, tunjukkan kemuliaan akhlak kita kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukur Ustaz atas uh, jawaban yang diberikan. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dedi di Bandung, entah di mana Bandungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Saya mau bertanya Katanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cobaan sesuai dengan kemampuannya Tapi kenapa ada sebagian orang tidak tahan akan cobaan itu sampai bunuh diri atau sampai gila. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai masalah ini? Iya, uh, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Yubtalar rajulu ala hasbi dini fa in kanat salab uh, eh, fa in kanat fi dinihi salabah zidalahu fil bala." Seseorang akan Eh, diuji berdasarkan kadar imannya. Makin kuat imannya, makin hebat juga ujian yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tapi kenapa orang banyak diuji tapi tidak tahan? Banyak yang bunuh diri dan seterusnya ya. Putus asa, gila gitu ya. Taib, uh, harus dibedakan antara ujian dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman karena keimanannya Allah akan berikan ujian selevel dengan kadar imannya. Tapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberi azab kepada orang mukmin yang fasik, yang ahli maksiat karena kefasikan dan kemaksiatannya. Adabnya macam-macam, bisa berupa kemiskinan, bisa berupa uh, sakit, bisa berupa uh, dihina orang, bisa banyak. Nah, lalu karena orang itu memiliki kadar iman yang super lemah gitu ya. Ketika diadab oleh Allah itu nggak tahan. Akhirnya dia gila, akhirnya dia putus asa, akhirnya dia malaweng, akhirnya dia bunuh diri seperti itu. Jadi orang yang sampai bunuh diri, sampai stres, sampai gila itu bukan karena orang itu dia mendapat ujian dari Allah lalu tidak lulus, tapi mungkin orang itu diadab karena dosa-dosa dan kesalahannya lalu sampai bunuh diri seperti itu. Jadi demikian wallahu alam bisawab Iya. Ya syukur atas jawabannya. E, ke kepada para pendengar Radio Raja, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan lewat telepon di 62637 Kami tunggu atau juga di SMS 1476 Ada berapa penelpon yang masuk tapi setelah diangkat bisa uh, putus lagi. Putus lagi, Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya uh, di lewat SMS dari Umi Z di Cimahi, Ustaz. Ustaz untuk dapat magfirah dari Allah kita harus bagaimana? Eh, ciri-ciri orang yang dapat magfirah Allah itu seperti apa katanya? Iya. Sebentar, sebentar Ustaz ada. Iya, ada telepon dulu silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Solihin. Iya. Iya, dikecilin Pak Solihin tuh. Iya. iya. Hafal suaranya Pak Solihin nih. Silakan Pak Solihin. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertanyaan saya mungkin agak keluar dari materi. Iya, iya. Yang pertama uh, misalnya ada seorang wanita uh, yang sudah menikah tapi suaminya meninggal kemudian untuk menghidupi ya kebetulan sudah punya anak gitu untuk menghidupi keluarganya gitu anaknya karena sudah menikah maka untuk mencari pekerjaan itu agak sulit sehingga eh, berbohong seandainya pekerjaan itu eh, persyaratannya harus eh, yang yang belum menikah gitu akan tetapi wanita tersebut sudah menikah tapi dengan melamar pekerjaan di situ e, berbohong bahwa dia belum menikah. Nah, kaitan dengan ini bagaimana e, hukumnya atau misalnya gajinya yang yang diterima setiap bulan apakah halal atau tidak? Yang kedua, ketika saya melaksanakan saum sunnah eh, apakah saya menerima tamu atau bertamu. Kadang-kadang saya suka bingung apakah ketika saya me, me, apa namanya memberikan hidangan kepada tamu, apakah saya membatalkan atau saya melanjutkan saum? Eh, itu saja Bos Ustaz. Eh, iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Solihin di Cimahi barakallahu fik ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana bekerja di suatu tempat dengan eh, berbohong, berdusta umpamanya syarat kerja itu nggak boleh menikah Nah, lalu dia berbohong padahal sudah menikah tapi belum uh, di, di, di, di, di memberikan data belum menikah. Lalu diterima. Terus apakah boleh? Yang kedua, bagaimana gajinya? Iya, pertama hukum berbohong itu sendiri hukum asalnya haram, tidak boleh. Berdasarkan ayat dan keumuman hadis, iyyakum wal kadhiba wajib bagi kamu untuk menjauhi kedustaan. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena berdusta itu bisa menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan. Wal fujuru yahdi ilan nar dan kedurhakaan itu menunjukkan kepada neraka. Ada bohong-bohong yang dibolehkan akan tetapi kasus yang ditanyakan oleh Pak Solihin tadi tidak termasuk bohong yang dibolehkan. Jadi tetap dalam keharamannya. Contoh bohong yang dibolehkan itu umpamanya dalam tiga hal, dalam tiga perkara sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi saw. Yang pertama dalam rangka islah, mengislahkan, mengakurkan dua orang mukmin yang tadinya berselisih. Si A dengan si B berselisih A menjelekkan B ke kita dan B juga menjelekkan si A ke kita. Nah lalu ketika si A bertanya kamu ketika bertemu dengan si B, si B ngomong apa tentang saya? Nah, kita katakan si B hanya berbicara kebaikan tentang dirimu dan tidak me me me menjelek-jelekanmu. Itu bohong. Tapi itu boleh karena dalam rangka apa? Mengislahkan. Itu yang pertama. Yang kedua kebohongan suami terhadap istrinya dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan keharmonisan dan kasih sayang. Umpamanya si suami bilang kepada istrinya, kamu ini sangat cantik, kamu ini sangat memikat, saya tentram, tenang berada di sisimu. Mungkin tidak ada orang yang mengarahkan kecantikanmu dalam pandangan saya. Nah itu boleh walaupun bohong. Dia itu jelek sebenarnya. Tapi dalam rangka menyenangkan istrinya dibolehkan. Dan yang tapi tidak boleh umpamanya berbohong itu untuk menutupi kesalahan. Dari mana Pak tadi? Eh lembur tuh ada rapat. Padahal cuma jalan-jalan <laughs> biasa. Itu nggak boleh kalau begitu ya. Nah yang ketiga boleh berbohong ketika perang menghadapi musuh orang kafir. Umpamanya dengan menebar isu bahwa kita akan menyerang besok dari arah barat padahal kita ke arah utara umpamanya. Itu dibolehkan. Nah, itu beberapa kebohongan yang dibolehkan. Jadi, kebohongan yang disebutkan dalam kasus pertanyaan Pak Solihin tadi tidak termasuk kebohongan yang dibolehkan. Tidak. Tetap dalam keharamannya karena itu manipulasi dan mungkin aja bisa merugikan perusahaan tempat dia bekerja. Tapi walaupun tidak merugikan tetap itu bohong dan itu haram tidak boleh. Sehingga berdosalah seseorang yang memanipulasi data yang sebenarnya sudah menikah tapi dia memberi data belum menikah. Dia berdosa. Nah, lalu bagaimana gajinya? Wallahu alam. Terus terang saja Pak Solihin, saya belum bisa menjawab apakah gajinya halal apa haram. Walaupun ada hadis yang menyatakan diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih idza innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Sungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu haram juga hasil dari sesuatu itu. Nah, apakah gaji dia haram? Ini wallahu alam. Bahwa perbuatan tadi berdosa itu dosa iya. Apakah gajinya haram? Wallahu alam. Karena apa? Karena gajinya didapat dari hasil pekerjaannya. Pekerjaan yang dia lakukan sehari-hari itu pekerjaan yang benar gitu kan. Nah, lalu dia digaji atas pekerjaan yang benarnya, bukan karena kedustaan yang di awal tadi. Nanti akan saya tanya kepada yang lebih berilmu tentang haram atau tidaknya gaji yang dia terima. Wallahu alam bisawab. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Pak Solihin yang kedua, Naon cing? Saum. Saum. Nah, kalau kita sedang saum sunnah lalu ada tamu. Lalu kita sugui, apakah kita makan atau tidak? Apa kita buka atau tidak? Iya, ini pertanyaan yang bagus Pak Solihin. Jawabannya ini pernah ditanyakan kepada para ulama, para masyaih dan penjelasan dalam kitab-kitab masyaih juga banyak. Intinya begini bahwa tergantung dampak yang ditimbulkan. Kalau si tamu merasa kecewa, umpamanya tamunya dari jauh, kawan lama. Datang kita suguhi, kita sembelih kambing atau ayam, kita suguhi makan, tetapi kita tidak makan lalu si kawan itu kecewa berat. Maka mengecewakan tamu itu mabarat. Maka batalkan. Batalkan saum kita dan kita ikut makan. Dan insya Allah kita tetap memperoleh pahala dari saum kita tanpa melanjutkan saumnya. Kecuali apabila tamunya itu tamu yang biasa dekat tetangga gitu ya disuguhi oleh kita dan kita tidak ikut makan ya nggak nggak akan madarat. Si tamu itu juga tahu kita saum biasanya Senin Kamis lah kita saum. Nah, lalu dia tidak merasa tersinggung dengan dengan hal itu. Dia tetap makan makanan yang kita suguhkan tanpa kita ikut makan ikut minum. Tidak apa-apa kita melanjutkan saum kita karena tidak melanjutkan saumnya itu tidak madarat. Jadi saum sunnah yang lebih hak lebih utama dibatalkan itu kalau melanjutkan saum itu berakibat madarat. Seperti umpamanya seorang istri saum sunnah padahal suaminya ada lalu suaminya cemberut, maka tidak boleh dia melanjutkan saumnya atau kita sebagai pribumi lalu e, datang tamu lalu si tamu kecewa dan itu madarat maka kita tidak boleh melanjutkan saum kita atau kita sebagai tamu sedang saum disuguhi lalu kecewa karena kita tidak makan minum maka batalkan jadi baru membatalkan adapun kalau tidak menimbulkan madarat maka lanjutkan aja saum sunnah tersebut wallahu alam bisawab Ya, ada penelpon silakan. Assalamualaikum. Salam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Ibu Yeni di Kopo. Enggak, Bu Yeni. Uh, Ustadz ini mah tentang warisan. Iya. Yeah. Uh, suami saya teh anaknya uh, orang tuanya anaknya enam. Hmm. Tapi yang tiga mah tidak seibu nah anak yang tidak seibu itu salah satunya meminta warisan untuk ditentukan padahal e, kedua orang tua masih ada lalu orang tua itu daripada jadi pasea gitulah anak-anaknya dibagikan tetapi kalau dilihat secara agama tidak secara agama secara hukum juga enggak justru malah anak yang ya suami saya kan anak bungsu malah dapatnya yang paling kecil sedangkan yang perempuan sama kakak-kakak yang besar e, dapatnya besar gitu bagaimana gitu Ustadz pendapat Ustadz terima iya. kasih iya mangga Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya Ibu Yeni di Kopo Barokallahu Fik mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan ya dan keistiqomahan di atas ke jalan kebenaran. Iya, Ibu Yeni, yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta peninggalan si mayit. Kalau seseorang meninggal, maka harta yang ditinggalkan itu harta warisan. Adapun kalau pemilik harta itu belum meninggal, belum dikatakan warisan. Kalau dia membagi harta-hartanya kepada anak-anaknya ketika orang itu masih hidup, dia bukan membagi warisan, tidak boleh dibagi-bagi berdasarkan warisan itu tidak boleh. Kalau umpama memberi selama dia masih hidup bukan warisan tapi hibah. Hibah ke anak-anaknya atau keluar dari anak-anaknya boleh kalau hibah. Jadi yang diceritakan oleh Ibu Yeni tadi itu bukan bagi-bagi waris tapi hibah aja kepada anak-anaknya. Boleh nggak hibah? Boleh. Apakah hibah harus sesuai dengan pembagian warisan? Tidak. Tapi wajib adil. Kalau ada ketidakadilan maka si orang tua itu berdosa. Jadi jangankan bagi-bagi warisan, mencium saja tapi tidak rata kepada anak-anaknya itu zalim. Ketika apa namanya ada seorang sahabat datang anaknya yang masih kecil. Lalu oleh sahabat itu dipangku dan dicium. Lalu diletakkan di sebelah kanannya. Datang lagi seorang anak yang e, entah adiknya entah kakaknya lalu dirangkul dan didudukkan lagi di sebelah kirinya tapi tidak, tidak dicium. Yang satu dicium, yang satu enggak. Kata Nabi SAW, kamu tidak adil atas anak-anakmu. Ciuman aja harus adil. Nanti kan si orang ini, anaknya ini melihat loh, si itu dicium kok saya enggak gitu ya. Lalu lahir kecemburuan sosial, kecemburuan di antara anak-anaknya. Bisa saling benci, bisa saling dengki antara anak-anaknya. Dan itu berbahaya, dan itu kesalahan orang tua. Kalau ciuman saja harus adil apalagi pemberian. Oleh karena itu, orang tua boleh berhibah kepada anaknya, memberi sebagian dari hartanya kepada anak-anaknya, tapi wajib adil. Nggak boleh umpamanya kalau si cikal dan kedua ketiga besar lalu si bungsu kecil padahal kebutuhannya umpamanya lebih besar si bungsu. Apalagi si bungsu tadi juga sudah menikah sebab yang curhat itu istri dari si bungsu ini kan. Nah, kalau umpamanya uh, orang tua ya, orang tua kenapa memberi yang lebih besar kepada si cikal? Karena si cikal itu umpamanya payah ekonominya. Memang butuh dibantu. Akhirnya dia diberikan dengan jumlah yang lebih besar. Adapun si bungsu umpamanya dia mampu. Tanpa dibantu pun, tanpa diberi juga mampu. Akhirnya diberi sebagai tanda kasih sayang, tapi jumlahnya lebih kecil daripada si cikal tadi. Maka boleh, itu adil. Jadi adil itu bukan sama rata sama rasa. Itu adil versi komunis kalau sama rata sama rasa. Tapi kalau adil menurut Islam <coughs> sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan yang lebih besar maka diberinya lebih besar. Seperti umpamanya Ibu Yeni tadi kenapa si cikal dikasih lebih besar? Umpamanya karena menurut pertimbangan orang tua ini memang lebih lebih harus dibantu dia nganggur, anaknya banyak gitu ya butuh modal diberi besar kalau si bungsu sudah mapan sudah punya pekerjaan diberi tapi kecil maka adil maka terima terima dengan sukarela dengan lapang dada doakan kebaikan untuk ayah untuk orang tua tapi kalau umpamanya keadaannya sama, si cikal sama si bungsu sama-sama keadaannya, atau bahkan si bungsu lebih parah keadaan ekonominya, tapi lalu si ayah umpamanya memberikan si cikal lebih besar daripada si bungsu, itu tidak adil. Maka orang tuanya adalah dosa karena ketidakadilan. Tapi pemberiannya tetap sah dan hak tersebut tetap menjadi milik anak-anaknya. Oleh karena itu, bagi orang tua yang belum meninggal mau memberi kepada anak-anak, coba perhatikan aspek keadilan di antara anak-anak. Begitu Ibu Yeni Dikopo, wallahu a'lam bishawab. Ya, syukron Ustaz atas jawaban dari pertanyaan Ibu Yeni tadi. Silakan untuk menjawab SMS yang tadi saya saya dibacakan. Tadi hilap, uh, <laughs> uh, ciri-ciri yang yang dapat oh, magfirah? Penyebab seseorang dapat magfirah dan apa ciri-cirinya? Iya. Ibu siapa tadi teh? Dari Umi Zaid Cimahi. Umi Zaid di Cimahi, ya, Umi Zaid di Cimahi. Ada telepon? Sok angkat heula tuh, ke Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebentar dulu ya. Iya dari Ibu Ai. Mangga Ibu Ai, mangga di mana Ibu Cimahi. Ai? Cimahi. Mangga, silakan Bu Ai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang aktivis dakwah ya. Iya. Iya, bagaimana cara terbaik seorang perempuan berdakwah gitu. Supaya sesuai dengan syariah. Iya. Karena ini saya di sekolah berdakwah di rumah mengelola yayasan anak yatim dan duafa mm -hmm. e, terus majelis salim sebagai ketua tahajud call juga gitu belajar tahajud bersama-sama gitu yang ingin tahajud sama saya di miskol gitu ya bagaimana caranya supaya sesuai dengan syariat ketika saya menyampaikan dakwah gitu itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ai di Cimahi Barakallahu fiq uh, eh, Ke Orang nutadi wahilanya Ibu Ai ke kadualnya uh. Ibu eh, Zaid hela di Cimahi Tadi bertanya tentang uh, Penyebab seseorang dapat magfirah dan apa ciri-cirinya Iya Ibu Umu Zaid uh, Banyak penyebab terhapusnya dosa manusia. Ya. Semua kebaikan yang kita lakukan itu mengundang magfirah. Menghapus dosa. Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Atmi'il al hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, Umrah ke Umrah itu penghapus dosa. Itu yang pertama. Kedua, ada rincian dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih bagaimana caranya memperoleh maghfirah. Pertama, ilmu. Bu. Mencari ilmu, mengajarkan ilmu, itu mengundang ampunan Allah. Ibu sekarang mendengarkan melalui radio kajian ilmu ini setiap saat 24 jam radio Roja. Ilmu terus isinya. Maka selama kita belajar itu gugur dosa-dosa kita, Bu. Karena apa? Karena selama kita belajar ada yang memintakan ampun bagi kita itu para malaikat. Allahumma gfirlahu, Allahumma rahamu. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Begitu terus. Ah, Terus selain ilmu apa lagi? Selain ilmu yang bisa menggugurkan dosa atau mengundang magfirah adalah berkata-kata yang baik, Bu. Baik berkata yang baik itu membaca Al-Quran, zikir, beramar ma'ruf nahi munkar, memberi nasihat, menghibur orang yang yang sedih dengan cara menghibur yang tidak bertolak belakang dengan syariat, bukan ngelawak. Apalagi lawakannya penuh dusta apabila lawakannya umpamanya eh, menghina kawan mainnya gitu ya. Tapi yang dimaksud menghibur itu adalah memberi support terhadap orang yang sedang kena musibah dengan cara dinasihati, diberi iming-iming gugurnya dosa, dapatnya pahala secara syar'i gitu. Itu yang dimaksud. Nah, semua perkataan-perkataan yang baik itu bisa menggugurkan dosa. Lihat di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Berkatalah kamu dengan perkataan yang baik maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi berkata yang baik itu mengundang ampunan. Terus amalkan juga sunnah Nabi sallallahu wasallam dalam segala hal bu. Pakai sendal dahulukan yang kanan. Melepas sendal, dahulukan yang kiri. Sendal, sepatu, kaos kaki semuanya. Ketika umpamanya masuk keluar WC, ada sunnah Nabi di sana. Masuk, dahulukan yang kiri, keluar yang kanan. Terus ada doa, baik keluarnya maupun masuknya. Ketika bercermin, ketika pakai baju, ketika membuka baju, ketika masuk keluar mesin. Itu semuanya pelaksanaan pengamalan dari sunnah Nabi SAW. Maka Allah berfirman, Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikuti aku, maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi pelaksanaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa menurunkan ampunan magfirah. Dan banyak lagi amalan-amalan pengundang magfirah yang lainnya, Bu. Itu yang pertama. Kedua apa ciri-ciri orang itu memperoleh ampunan? Ciri-cirinya, Bu. Orang itu ya akan lebih semangat ibadah dan akan lebih kuat di dalam menolak ajakan kemaksiatan. Ibadahnya semakin meningkat, ya kepada kemaksiatan semakin anti, akhlaknya semakin mulia. Itu tanda-tanda orang memperoleh magfirah. Itu secara ringkas itu ya Bu ya. Kedua, Ibu Ai di Cimahi Barokallahu Fik Ibu Ai mudah-mudahan selalu dilimpahi dengan limpahan rahmat, karunia, ilmu, istiqamah di atas kebenaran Karena Ibu Ai ini seorang da'iyah Seorang ustazah, seorang mubalighah, seorang aktivis dakwah Yang berdakwah, memiliki yayasan, mengontak orang-orang untuk sholat tahajud dan seterusnya ya. Ah, bagaimana caranya agar dakwah ini bisa sesuai dengan syariat? Nah Bu, harus dua yang ibu perhatikan secara benar-benar. Ini bekal atau senjata para dai yang tidak boleh ketinggalan, Bu. Satu aja di antara dua ini tidak ada, itu berbahaya. Dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dia bukannya mengajak kepada kebenaran, nanti malah, malah mengajak kepada kebidahan. Apa dua bekal setiap dai? Pertama niat, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kedua, ilmu. Nah ini. Dari mana ini diambil? Dari ayat Al-Quran menyatakan, Qul hadhi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Ini surah Yusuf, Bu. Surah Yusuf ayat 102 menyatakan, uh, eh, 102 atau 108, Qul hadhi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Katakan oleh Muhammad, inilah jalanku Adu ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah ala basiratin di atas landasan ilmu. Ana wa manittaba'ani. Yang aku lakukan dan juga dilakukan oleh para pengikutku. Setiap dai daiyah, mubalik mubalighah, ustad ustadah, pengikut Nabi sallallahu dalam hal berdakwah. Maka bekalnya dua. Pertama ikhlas. Dan ini diambil dari adu ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah. Maksud mengajak manusia kepada Allah dakwahnya itu ikhlas karena Allah, bukan mengajak manusia untuk menjadi pengikut dirinya. Siapa yang tidak mengikuti dirinya maka dimusuhi, bukan bukan mengajak ke pribadinya, bukan mengajak ke golongannya, ke yayasannya, ke e, organisasinya, ke partainya, bukan. Meng, dakwah itu mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ikhlas. Siapa orang yang mengajak manusia untuk menjadi pengikut dirinya, anak buahnya, siapa yang tidak mengikutnya lalu dibaudan gitu ya, maka itu tidak ikhlas. Kalau ada niat-niat duniawi dalam dakwahnya, baik duniawi itu uang, jabatan, kehormatan, dihargai, diikuti, diakui gitu ya. Kamu mah tidak menghargai saya, saya sudah dughulu petnyawa, suku dijen hulu-hulu dijen suku ti suku cedur nempikan ka sore jeder umpamanya dakwah terus meniteng hargaan pisan ke kuring teh ya. itu berarti dia meniatkan dakwahnya untuk dihargai diakui oleh orang bukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu berbahaya oleh karena itu maka pelihara keikhlasan niat dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla kita bukan untuk dinilai orang, diakui orang, dikomentari orang, dihormat orang, dipuji orang, bukan. Tapi untuk dinilai oleh Allah, dipuji oleh Allah, diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adu ilallah. Aku mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak manusia agar manusia menghormati aku, menghargai aku, memuliakan aku, mengakui eh, dakwah dan kiprahku, bukan. Tapi hanya untuk Allah SWT. Ini yang pertama. Kedua ilmu. Basirah maknanya ilmu. Adu ilallahi ala basiratin. Aku mengajak manusia di atas landasan basirah. Basirah di sana ilmu maksudnya. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang tiga hal. Ini dijelaskan oleh Syekh Said bin Wahab Al-Qahtani dalam kitab Al-Hikmah fi Da'wat ila Allah Ta'ala. Pertama, ilmu tentang materi dakwah. Apa materi dakwah? Ya Islam. Yang kita jelaskan itu syariat Allah Azza wa Jalla Bukan organisasi, bukan manajemen Bukan ini dan itu, itu bukan dakwah Kedua, selain mengetahui tentang isi materi dakwah yang bersumber dari Quran Sunnah, juga mengetahui ahwal al-mad'uin, keadaan mad'u. Mad'u itu orang yang kita dakwahi intelektualitasnya, pendidikannya, latar belakangnya, budayanya, bahasanya dan tentu saja apa yang dibutuhkan oleh mereka. Kalau umpama iman mereka sudah bagus, tauhidnya sudah lurus gitu ya. Mereka ini tidak terjerumus ke dalam syirik, sudah berpegang teguh kepada sunnah, cuma ada kekurangan dari segi akhlak. Maka dakwahkan akhlak sesuai dengan yang mereka butuhkan. Terus tapi kalau akhlaknya sudah bagus-bagus tuh, sosialnya tinggi, kerjasamanya, persaudaraannya, cuma sayang masih banyak kebidahan. Maka ajarkan sunnah. Oh masih kadang-kadang suka kedukun, suka minta-minta ke kuburan. Ajarkan tauhid. Sesuai dengan keadaan mereka lah. Apa yang mereka butuhkan. Nah, termasuk juga penggunaan bahasa. Kalau umpamanya di daerah nggak faham bahasa Indonesia dengan baik dan benar, pakailah bahasa Sunda. Atau kalau umpah tingkat pendidikannya rendah, gunakan istilah-istilah yang mereka fahami. Jangan sampai menggunakan istilah-istilah asing hanya untuk dipuji. Para audiens sekalian, di momen yang urgen dan sangat penting ini, saya ingin mengeksplor apa yang pernah saya lihat. Oh, itu Mustami bingung itu orang pinter banget ya, saking pinternya sampai nggak paham bahasanya. Wah, itu nggak pas dengan keadaan madu. Nabi SAW menyatakan khatibun nasa ala qudri ukulihim. Berkhutbahlah, berbicaralah kalian kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Ya. Dan yang ketiga metodologi dakwah. Nah itu semua wajib kita miliki agar tidak salah dalam memberikan materi, dalam menerapkan metode dan dalam menggunakan bahasa. Demikian Ibu Ai wallahu a'lam bissawab. Ya. Silakan ada lagi telepon? Ada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Silakan Bu dari mana? Ibu siapa? Halo. Halo Ibu, silakan sudah masuk Bu. Halo. Putus mungkin? Iya. Belum Belum putus. Biarlah kita Uh, berlanjut Ustaz ke ya, pertanyaan ya, selanjutnya. Barangkali ini mungkin menyambung dari pertanyaan dari Ibu Yeni di Kopo tadi. Iya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Dede di Sasak Bubur, Barokallahu Fik. Berapa batas hibah harta dari orang tua? Ada batasan yang syar'i atau tidak? Jazakallah khair. Iya, Bapak Dede di Sasak Bubur. Berapa batasan hibah? Batasan hibah baik ke anak atau ke orang lain atau infak sodakoh selama dia masih hidup dalam keadaan sehat dan normal tidak ada batasan. Mau semuanya pun dibolehkan. Sebagaimana riwayat para sahabat diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan saya membawa setengah dari harta saya lalu diinfakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ma li ahlik?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kata Umar, "Abqaitu lahum mithlah." Aku sisakan bagi mereka sebanyak ini pula. Karena kan setengahnya dibagi dua. Faja Abu Bakr Maka datanglah Abu Bakar membawa semua hartanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma li ahlik?" Apa yang kamu eh, sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, Abu Allah wa Rasulullah, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan rasulnya." Dan Nabi menerima. Ini menunjukkan boleh menginfakkan seluruh hartanya. Kedua, Tolha bin Yahya bin Tolha Tolha sang cucu punya ayah namanya Yahya, Yahya punya ayah namanya Tolha juga. Jadi kakek dengan cucu itu sama-sama Tolha. Nah Tolha sang cucu berkata bahwa neneknya yaitu Jeddah binti Sa'ad al -ma al al pernah cerita bahwa suatu saat Tolha sang kakek datang ke rumah dengan murung. Lalu kata sang istri, apa yang membuatku murung? Apakah karena kesalahanku? Kata sang suami tidak Sebaik-baik nikma halilatul mar'i anti Sebaik-baik istri seorang muslim adalah engkau Lalu kenapa engkau sedih? Karena hartaku berkembang banyak Ini yang membuat aku sedih Kata istrinya kenapa kamu sedih? Bagikan saja Akhirnya dibagikan semuanya sampai habis Ke fakir miskin Kata Tolha sang cucu, aku bertanya kepada orang yang disuruh kakekku untuk membagikan harta. Berapa banyak harta yang dulu dibagikan? Dijawab 400 ribu dirham. Kalau diuangkan, satu dirham itu kira-kira, satu dirham itu kan 3 gram perak. Kalau satu gram perak itu 10 ribu, satu dirham itu 30 ribu. 30 ribu kali 400 ribu itu 12 miliar. Dibagikan semuanya, ambil sampai habis. Nah semua dalil itu menunjukkan boleh hibah, boleh sodako infak dengan seluruh harta tanpa ada batasan. Adapun hadis yang berasal dari Sa'ad bin Abi Waqqas dengan juga yang sanadnya sahih, Sa'ad bin Abi Waqqas suatu saat sakit keras di di apa? ditengok oleh Nabi saw. alaihi wasallam. Lalu kata Sa'd, "Ya Rasulullah, aku sakit seperti yang kau lihat, hartaku banyak sedangkan ahli warisku hanya satu, yaitu putriku. Boleh nggak aku mewasiatkan dua pertiga dari hartaku?" Kata Nabi sallallahu alaihi boleh." Setengahnya nggak boleh. Sepertiga, oh sepertiga juga banyak, lalu dibolehkan. Lalu sebagian ulama menyatakan dari hadis ini tidak boleh wasiat lebih dari sepertiga. Iya, betul. Apa bedanya? Bagaimana dengan Abu Bakar, Umar, Abu Bakar seluruhnya. Tolha bin Abi Tolha juga seluruhnya. Kemudian eh, siapa? Umar setengahnya. Dijawab oleh para ulama di atas Syahul karena Abu Bakar, Tolha, kemudian uh, Umar itu ketika sehat normal sehingga seluruh hartanya mutlak miliknya. Adapun Sa'ad bin Abi Waqqas yang dilarang hibah lebih dari sepertiga, wasiat lebih dari sepertiga karena pada momen ketika dia akan mati, merasa akan mati Walaupun matinya nggak jadi waktu itu, tapi merasa akan mati, maka ketika akan eh, akan mati itu hartanya tidak lagi mutlak miliknya, tapi akan jatuh ke para ahli warisnya. Nah, makanya tidak menjadi mutlak dia lagi, makanya tidak boleh lebih dari sepertiga. Walhasil kalau kita masih sehat normal kita boleh menginfakkan, mensodakohkan, menghibahkan seluruh harta kita. Adapun kalau kita mau mati sudah sakarat kemudian mau mewasiatkan hartanya maka wasiat harta ketika akan mati tidak boleh melebihi sepertiganya. Wallahu alam bisawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Dari siapa di mana Pak? Tolong radian dikecilkan Pak ya. Iya. Eh, dari Pak Bambang di Ketapang. Mangga Pak Bambang. Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Pak Ustaz mau nanya Kalau udah sholat fardu Ya maghrib terutama Itu ya. se sebaiknya langsung sunnah dulu ya bada gitu atau langsung dikir gitu. Iya. Karena kebanyakan di sini kalau udah sholatnya langsung sholat sholat, nah, sholat sunat. langsung gitu. Iya. Hmm. Eh, apakah nggak salah kalau misalnya orang lain sholat sunnah saya dikir nanti orang lain dikir saya sunnah itu salah nggak gitu Pak ustadz? Iya iya iya. Eh, terus yang kedua Pak ustadz? Iya silakan. Eh, saya pernah dengar dari Ustadz sini katanya kalau baca Ar-Rahman, Ar-Rahim oh, berapa ribu kali itu gampang di, digampangkan cari rezeki, terus kalau berapa ribu kali lagi gampang bayar hutang gitu itu tuh beneran nggak Pak Ustaz? Baca bacaan gitu. Iya. Iya iya Uh, bisa dimengerti Pak Ustaz? Bisa bisa bisa. Iya. Uh, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Bambang di Ketapang ya? Iya. iya. Barokallahu fiq Pak Bambang. Ketapang. Ketapang. Oh beda Ketapang sama Ketapang. Ya? Iya, pertanyaan pertama, apa yang harus kita lakukan seusai sholat fardu, baik maghrib ataupun yang lainnya? Taip. Sunnah Nabi SAW seusai sholat fardu, wirid dulu. Bukan sholat sunat dulu. Tapi wirid dulu. Dengan begitu salam langsung istighfar tiga kali astagfirullah astagfirullah astagfirullah lalu Allahumma antas salam minka salam tabarok ya dzal ikram dan seterusnya setelah beres wirid gitu ya baru kita sholat sunnah itu yang benar boleh enggak kalau kita begitu salam langsung sholat sunnat kalau tidak ada uzur maka itu mukhalafah dengan sunnah Mukhalafah itu menyimpang dari sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau ada udur umpah kita e, mengejar waktu karena kita mau naik kereta, naik pesawat, naik travel yang e, tidak bisa terlambat gitu ya. Maka boleh nggak kita sholat sunat dulu? Lah, boleh. Terus setelah sholat sunat dibekal wiridnya di jalan gitu, ya, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau dalam kondisi normal, ikutilah apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu beres sholat, langsung wirid, seusai wirid baru sholat sunat ba'danya. Itu yang harus dilakukan dan apa yang dilakukan oleh Pak Bambang betul itu. Kalau tak umpah imam begitu salam langsung berdiri lagi sholat sunat setelah sholat sunat wirid maka nggak apa-apa e, biarkan saja mereka, jangan diributkan, tapi kita beramal tetap sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu beres, orang lain pada sholat kita wirid, orang lain nanti wirid kita sholat sunnah. Jadi yang kita lakukan tetap sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua Pak Bambang apa tadi? Baca Oh ya, baca Ar-Rahman Ar-Rahim sekian ribu kali dan seterusnya akan menggampangkan rizki dan sekian ribu lagi akan menggampangkan dilunaskannya hutang. Iya. E, pertama Pak Bambang e, dan juga para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan bahwa wirid e, eh, zikir ini ada dua. Pertama ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak artinya yang umum, yang tidak diikat dengan amalan tertentu, dikaitkan dengan amalan tertentu, dengan jumlah tertentu, dengan lafaz tertentu, tidak, bebas membaca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ar-rahman ar-rahim la ilaha illallah dan seterusnya astagfirullah secara bebas dalam uh, keadaan apapun itu boleh tanpa ditetapkan jumlahnya bentuk bacaannya, lafadznya gitu ya. Seperti kita naik motor daripada nyanyi-nyanyi, daripada uh, kita melamun, lebih baik kita ta uh, tasbih subhanallah, subhanallah akbar la ilaha illallah. Itu bebas mutlak. Kedua yang muqayyad. Yang muqayyad adalah yang sudah ditetapkan dari sononya, momennya, lafadznya juga jumlahnya. Seperti wirid ba'da salat itu muqayyad. Seperti umpamanya kita bangun tidur di ahyana ba'da ma'amatana wa ilaih nusur itu juga muqayyad. Yang muqayyad tidak boleh ditambah, dikurang atau dirubah. Nah, kalau tadi membaca Ar-Rahman Ar-Rahim sekian ribu kali ditetapkan jumlahnya berarti muqayyad. Kalau muqayyad harus ada dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalil, berarti kita menetapkan syariat yang tidak ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. itu tidak boleh. Membaca Ar-Rahman Ar-Rahim secara mutlak bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau jumlahnya ditetapkan, lalu umpamanya khasiatnya juga ditetapkan oleh orang tanpa ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh. Nah sampai sekarang saya belum menemukan keterangan siapa yang baca Ar-Rahman Ar-Rahim sekian ribu kali Itu akan dimudahkan bayar hutang, akan dimudahkan rezeki Itu belum memperoleh keterangan dari Nabi SAW maka kita tidak boleh menetapkan apa yang tidak ditetapkan oleh Nabi SAW. Kalau kita mau baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim e, sebanyak mungkin boleh-boleh saja ya. Tapi tidak ditetapkan jumlah dan khasiatnya. Wallahu a'lam. Fadol. Iya, syukur Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon kembali Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Silakan yang telepon sudah masuk. Weh, tututan. Putus. Kita sekarang ke SMS, SMS kembali Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Umunisda di Hor Ngambang. Assalamualaikum. Bagaimana apabila mengambil hafalan hadis dari kitab kumpulan hadis hanya diketahui perawinya tapi tidak diketahui derajat kesohihannya? Jazakallah khair atas jawabannya. Iya, Umu siapa? Nisda. Nisda di Haur Ngambang. Uh, pertama, kalau kita mau menghafalkan hadis, ya, pastikan bahwa hadis yang kita hafal itu hadis yang sahih. Walaupun hadis yang sahih itu tidak kita ketahui alasan kesohihannya. Tapi ulama ahli hadis menyatakan hadis ini sahih. Umpamanya dalam sahih Bukhari, Sahih Muslim atau sekarang baik Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan at Tirmidzi sudah dipilah dan pilih mana eh, yang sahih mana yang dhaif. Dalam kitab Sahih Abu Daud dan Dhaif Abu Daud, Sahih at Tirmidzi, Dhaif at Tirmidzi itu sudah ada semuanya. Atau dalam silsilah al-hadis as-sahihah atau dalam kitab Irwaul Ghalil Uh, takhrij hadis dalam kitab Manaris Sabil itu sudah ada penjelasan sahih tidaknya. Nah, mengambil hadis sahih menurut para ulama bukan taklid tapi disebut qabulu khaba qabulu akhbari thiqat. Menerima kabar dari orang yang thiqat. Yang thiqat itu yang terpercaya, bukan taklid. Karena kita tidak bisa memeriksa sendiri. Kalau kita memaksakan meriksa sendiri, ilmu yang ada pada kita nggak cukup. Akhirnya keliru nanti. Yang sahih didoifkan, yang daif disahihkan maka yakinkan bahwa yang kita hafalkan itu yang sahih dan sekarang mudah untuk mengetahui mana yang sahih mana yang tidak karena kitab-kitab sekarang lebih lengkap bahkan sudah disidikan tinggal pencet-pencet umpamanya mouse gitu ya di di komputer kita kita sudah bisa mengetahui kesahihan sebuah hadis atau dhaifnya sebuah hadis. Nah, yakinkan yang kita akan hafal itu ada yang sahih Agar apa? Agar pasti kalau sudah dihafal nanti kita amalkan, kita ajarkan. Kalau ternyata itu doif apalagi palsu, nanti kita menyampaikan hadis doif atau palsu tanpa menjelaskan kedoifannya, itu bisa terkena dengan hadis man kadzaba'ala ya muta'ammidan falyatabawa maqadahu minanar. minanar. Siapa orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Imam Ibn Hibban menyatakan salah satu contoh berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan hadis doif apalagi palsu tanpa men menjelaskan kedhaifannya. Jadi kalau kita mau menghafal hadis apalagi dengan uh, apa namanya uh, sanadnya maka pastikan bahwa itu hadis yang sahih wallahu alam bishowab. Iya, syukron Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan dari Ibu Novi di Marga Asih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, kakak saya sakit dioperasi di rumah sakit. Tetapi kepada tetangga yang mengatakan mau check up saja, maksud maksudnya maksudnya supados tengah repotkan nah hal betul sa sarang maksudnya nyumputkan musibah hoyong jantan ahli surga. Iya, kalau kita e, salah satu keluarga kita ada yang dioperasi ya, dioperasi di rumah sakit lalu bilang ke tetangga check up, tergantung. Apakah ini dusta atau tidak? Pertama kalau memang awalnya mau check up, tapi setelah diperiksa ada sesuatu yang harus dioperasi, lalu bilang ke tetangga ya itu operasi, e, bilang ke tetangga bahwa itu check up gitu ya, ketika akan perginya ya betul Awalnya kan akan check up. Tapi kemudian ditemukan sesuatu yang harus dioperasi tidak pulang dulu gitu ya. Itu pertama. Kedua, nanti pasti lambat laun tetangga tahu masa check up berhari-hari. Nah, check up mah cuma <laughs> sebentar gitu ya. E, walaupun general check up paling 2-3 jam beres lalu pulang lagi. Kalau operasi kan pasti dirawat. Nanti pasti akan tahu tetangga masa check up berhari-hari gitu kan. Nah, oleh karena itulah maka e, menyembunyikan musibah atau apapun tujuan-tujuan baik itu harus dicapai dengan cara yang baik. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik menyembunyikan musibah tapi tidak harus dengan cara berdusta, berbohong. Itu pertama. Kedua, ya, memberitahukan e, musibah kepada orang lain tidak mesti tidak mesti umpamanya kita bilang, aduh suami saya atau saudara saya dioperasi enggak. Kita diam, tapi ketika umpamanya e, tetangga me, me bertanya, mau kemana? Ke rumah sakit. Emang ada apa? Saudara saya, kenapa e, dioperasi? Itu enggak apa-apa. Itu tidak mengurangi kesabaran kita di dalam apa namanya di dalam eh, menerima musibah. Karena apa? Nabi Sulaiman dan Aisyah juga pernah menyampaikan keluhan sakit yang dia alami. Seperti suatu saat Nabi alaihi salatu wasalam baru pulang menguburkan jenazah bangsa Ansor, masuk ke Aisyah, Aisyah menyatakan, "Aduh, kepalaku pening." Lalu Nabi SAW menyatakan, aduh kepala juga kepalaku juga pening. Seandainya engkau Hai hey Aisyah mati lebih dulu aku yang akan memandikanmu dan mengkafanimu. Nah, dari hadis ini Nabi SAW menyatakan kepalaku pening. Demikian juga Aisyah. Dan ini me me memberitahukan musibah. Tapi itu tidak mengurangi kesabaran sedikit pun. Oleh karena itu, menyembunyikan musibah tidak harus dengan cara berdusta dan memberitahukan musibah ketika memang orang lain bertanya itu tidak mengurangi kesabaran sedikit pun. Tidak akan menghapus hak sebagai ahli surga karena musibah itu ya kecuali kalau kita mengemukakan itu dalam rangka curhat untuk eh, apa namanya mengungkapkan keputusasaan aduh saudara saya habis dioperasi bingung saya kasihan dia biaya kurang nah itu nggak boleh itu sih mengeluh ya Mengeluh kepada orang adalah sesuatu yang terlarang Begitu ibu Wallahu a'lam bishowab hmm. Ya syukran Ustaz atas jawaban ya. dari Ibu Nopi tadi ada barangkali ini pertanyaan terakhir satu untuk ya, kajian ya. kita pagi hari ini dari Bapak atau Ibu Yuyun di Padalarang. Ya Ustadz, apakah ini pepatah ataukah hadis yang mengatakan bahwa kebersihan sebagian dari iman? Terima kasih. Iya, Bapak atau Ibu Yuyun di Padalarang, kebersihan adalah sebagian daripada iman itu hadis. E, cuma ada dua lafad Lafad yang sohi adalah At-tahuru syatrul iman Kebersihan itu adalah setengah dari keimanan. Itu yang sahih. Ada satu hadis lagi tapi sanadnya dhaif. Dari segi sanad dhaif tapi isinya benar, yaitu an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari keimanan. Nah, ini yang lebih masyur, an-nadhafatu minal iman lebih masyur, tapi sebenarnya hadisnya dhaif. Yang sahih adalah at-tahuru syatul iman dan itu betul hadis Dua-duanya hadis, satu doif, satu lagi sahih. Tapi yang doif tadi juga, doifnya tidak doif jiddan dan isinya terangkat oleh syatul iman. Oleh karena itu, itu adalah hadis dan bukan ungkapan atau bukan peribahasa. Begitu Bapak atau Ibu Yuyun di Padalarang. Ya, para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, waktu yang kita miliki sudah habis dan kita harus cepat bergabung lagi dengan Roja Cilengsi. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan berjumpa kembali nanti sore ya jam 4 melalui gelombang yang sama bagi uh, para pendengar yang dekat dengan uh, daerah Selasa atau dipersilakan untuk hadir langsung di Masjid Umar bin Khattab.